Babnya atau pasalnya adalah bab tentang anjuran untuk menghafal ketika kecil. Anjuran untuk menghafal ketika masih kecil, fisigori di masa-masa kecil. Wal asbab al musaidah dan penyebab-penyebab yang musaidah yang akan membantu lil hifdhi dalam menghafal. Ini apa faktor-faktor pendukung untuk menghafal? Wa afdal awqatihi dan apa waktu yang paling afdalnya untuk menghafal. Afdal awqatihi. Qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dibawakan pertama ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, habrul ummah, tinta Ummah. seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan hafal, dan didoakan pula dengan tafsir. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil kama ruya Ya Allah faqihkan dia dalam din dan pandaikan dia dalam tafsir. Berkata Ibnu Abbas, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa syabban wa ma utiya al-'ilm 'alimun khairun lahu minhu wa huwa syabbun illa syabban." Wa qara'a qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. وقرأ qara'a wa id qala Musa li fatahu. Wa qara'a innahum fityatun Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidaklah Allah mengutus nabinya kecuali seorang syab. Syab yang masih muda yang masih muda. Wama utiyal ilm alimun khairun lahu minhu wa huwa syab. Atau la utiyal ilm alimun khairun lahu minhu wa huwa syab illa syabban. Dan tidaklah diberi ilmu seseorang alim yang lebih baik tidak ada yang lebih baik daripada yang diberi ilmu ketika muda. Masya Allah. Kalian masih muda. Kalian, Masya Allah, sebentar lagi akan menjadi syam. Kalian belum syam, Kalian masih di bawahnya. Berarti masih ada waktu lebih banyak. Masih ada waktu lebih panjang. Sehingga kalian bisa menjadi seperti yang digambarkan oleh Ibn Abbas. Bahwa tidaklah seseorang diberi ilmu, tidaklah ada yang lebih afdol daripada orang yang ketika diberi ilmu, wahuwa syab. Dalam keadaan masih muda. Jadi yang paling afdol orang diberi ilmu adalah ketika dia masih muda. Kalau masih muda sudah alim, itu Masya Allah. Walaupun tidak ada istilah terlambat, ya, kalaupun kadung sudah kelewat umur tetap harus belajar. Tetapi yang lebih bagus adalah yang dia sejak kecil sudah belajar sehingga diberi ilmu dalam keadaan dia masih muda. Ya, ini yang paling afdal. Kemudian dibacakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ini. Yang menunjukkan nabi-nabi itu masih muda. Contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah kisahkan bagaimana mereka orang-orang musyrikin dari anak buahnya Raja Namrud melihat patung-patungnya hancur, melihat berhala-berharanya rusak, mereka menyatakan man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita? Siapa yang memporak-porandakan Tuhan-Tuhan kita? Maka dikatakan oleh mereka, Qalu mereka menjawab, sami'na fatan yuqalu lahu yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka menjawab, kami mendengar fatan, seorang pemuda. Fata adalah seorang pemuda. Yadkuruhum yang mereka sebut-sebut. Yuqalu lahu Ibrahim yang namanya adalah Ibrahim. Menunjukkan kalau Ibrahim masih fata masih berumur fata sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim kami mendengar seorang pemuda yang disebut-sebut oleh mereka yang dipanggil dengan nama Ibrahim disebut dengan fata fata itu adalah pemuda demikian pula Musa alaihi salam ketika berjalan bersama seseorang juga disebut dengan fata wa qala Musa li fatahu dan ketika Musa berkata kepada fatahu pemuda yang bersamanya demikian pula Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang mereka-mereka yang mendapatkan karamah yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak atau selama 309 tahun. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Dan bagaimana keadaan mereka, umur mereka? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Mereka adalah fityatun. Fityah adalah bentuk jamak dari fata. Mereka adalah pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim, yang beriman pada Rabb mereka, zidnahum huda dan kami tambahkan pada mereka huda, bimbingan ilmu. Berarti mereka adalah pemuda-pemuda juga. Disebut dengan fitiatun. Ikhwan bin Sehingga ilmu diberikan pada seseorang itu adalah suatu kebaikan besar. Tetapi yang terbaik kalau diberikannya dalam keadaan dia masih muda. Ikhwan bin karena yang namanya perkara ilmu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang mencarinya berupaya untuk mendapatkannya, maka Allah berikan kepada mereka mereka yang belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat tidak memberikan begitu saja, tetapi Allah melihat bagaimana usaha orang itu untuk mendapatkannya. Apa ayatnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan لم yaku مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Allah nggak akan merubah satu nikmat pada satu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya. Yani mereka sendiri yang berupaya untuk merubahnya atau menggantinya. Yani Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin ada dua ayat. Yang satu la yughayyiru lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin lam yaku mughayyiran. Allah tidak akan menjadi yang merubah satu nikmat hingga mereka yang merubahnya sendiri. Sedangkan ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah sesuatu pada satu kaum hingga mereka berupaya merubahnya sendiri. Yang awal disebut nikmat, yang kedua disebut lebih umum. Hanya kalimat ma yang diterjemahkan apa-apa. yakni Allah Subhanahu wa taala tidak merubah apa yang ada pada mereka hingga mereka berupaya untuk merubahnya sendiri sehingga yang awal tadi terkesan bahwa Allah nggak akan mencabut satu nikmat kecuali kalau mereka sendiri yang menyebabkannya yang berupaya berupaya dengan perbuatan-perbuatan dolim, dosa dan dan penyimpangan-penyimpangan sehingga kenikmatan tadi Allah cabut. Dan jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua lebih kepada makna siapa yang ingin merubah nasibnya hendaklah dia berupaya untuk merubahnya. Siapa yang pengen alim hendaklah belajar. Siapa yang ingin mendapatkan sesuatu hasil maka berupayalah, bekerjalah. Allah akan merubah dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, tetapi Allah menakdirkan selalu dengan sebab-sebabnya. Dengan sebab dan musababnya. Dan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha kita. Maka kalau ingin mendapatkan ilmu, kalau boleh ilmu. Sebagaimana diriwayatkan, innamal ilm bitta'allum. Innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, jangan sampai kalian itu tidak mendapatkan ilmu karena kalian tidak berupaya atau jangan sampai ilmu yang kalian sudah punya dicabut karena kalian dalam keadaan tidak beramal. Maka berupayalah semenjak kalian masih muda, masih remaja, bahkan masih kecil sehingga kalian mendapatkan ilmu di masa kalian masih muda. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man ta'allama al-ilma wa huwa syabbun kana kawashmin fi hajarin." Wa man ta'allama al-ilma ba'da ma yadkhul fi as-sinn kana Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Siapa yang mempelajari ilmu, wahuwa syabun, siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia masih muda, apalagi masih kecil, karena kawashmin fi hajarin. Maka niscaya ilmunya seperti ukur-ukiran di atas batu. Washmin fi hajarin seperti ukiran di atas batu. Berapa lama umurnya? Prasasti-prasasti Ukiran di atas batu berapa lama kuatnya? Setahun atau dua tahun? Ratusan tahun. Ya. Sampai sekian ratus tahun yang lalu prasasti ini sampai sekarang masih ada, masih utuh. Ya. Awet. Ya. Orang yang belajar di masa muda, belajar masih remaja sudah belajar atau masih kecil sejak kecilnya sudah belajar, maka apa yang didapatkannya terpatri kuat terukir kokoh seperti ukiran di atas batu yang akan awet sekian lama tetapi kata Abu Hurairah, "Wa man ta'allama al-ilma ma yadkhul fi sinni" Adapun siapa yang belajarnya setelah masuk umur tua, sudah masuk umur tua, kana kal katibi ala dhahril ma, maka dia seperti mengukir di atas air. Berapa lama umurnya mengukir di atas air? Kalau di atas es saja masih ada umurnya. Iya kan? Kalau di atas es batu, berapa lama kira-kira? Ngukir pagi, siang udah hilang. Udah jadi air semua. Ini Abu Hurairah tidak mengatakan di atas es. Seperti mengukir di atas air. Di garis hilang, di garis lagi hilang lagi, di garis lagi hilang lagi. Kamu tulis apapun gak ada bekasnya. Sama sekali. Ini berarti Abu Hurairah mendukung kalian anak-anak muda yang sudah belajar. Masih umur SMP, masih umur SD, sudah belajar. Masih umur-umur boleh tidak iya sudah belajar. Itu akan terpatri ilmunya dengan kokoh di hati kalian, di jiwa kalian. Tetapi kalau sudah tua, baru saya mau belajar. Duduk, dengarkan. Ditanya apa yang sampaikan tadi, eh, nggak tahu apa tadi ya lupa Disampaikan satu menit, satu menit berikutnya lupa. Ya. Terlambat. Ya. Sudah ketuaan. Ya. Ikhwanifiddin, azakumullah. Dan yang namanya syab, itu sampai umur 40 tahun. Jangan dikira kalau sudah umur 35, ah sudah tua saya. Belum, masih muda. Bagi mereka-mereka yang sudah umur 30, 35, 37, 38, itu masih muda. Bahkan 40 itu masih muda, masih syab. Setelah 40 ke atas baru dikatakan syekh. Dalam bahasa Arab demikian. 40 ke bawah dikatakan syab. Sedangkan 40 ke atas dikatakan syekh. Syekh dalam artian umurnya. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Yang ketiga ucapan Al-Hasan. Al-Basri rahimahullah al-ilmu fi sigari kan naqshi fil hajari al-ilmu yang dimaksud oleh beliau al-hifz sebagaimana dituliskan di sini al-ilmu ay al-hifz kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah seorang tabi'i kalau tadi seorang sahabat sekarang seorang tabi'i ucapannya sama bahwasanya al-ilmu atau al hifz menghafal ketika muda, fisigari, ketika masih kecil, itu kan naksifil hajari. Seperti mengukir di atas batu. Tapi susah Ustaz. Iya. Memang susah. Sama seperti mengukir di atas batu. Sama mengukir di atas air. Gampang mana? Air diginikan saja bergerak. Gampang loh. Iya. Hilangnya pun gampang. Mengukir di atas batu agak susah. Tapi hilangnya juga susah. Apalagi menghafal dalam keadaan masih SD. Waduh, gurunya kecapean. Tapi jangan takut. Jangan khawatir. Capeknya akan diganti oleh Allah dengan pahala besar. Dan diganti di dunia. Dengan jariah. Nanti anak tadi hafalnya akan terus menerus. Sampai dia tua. Dia masih ingat ketika diajari oleh musyrif-musyrifnya. Dia masih ingat. Daripada ngajarin orang dewasa. Sepertinya Masya Allah baik-baik. Gampang diatur. Mudah Masya Allah. Tetapi hilangnya juga gampang. Sudah lupa. Apa yang kamu sampaikan kemarin sudah lupa. Tetapi kalau engkau ngajari anak kecil, membimbing mereka untuk menghafal, menghafal, menghafal, menghafal ayat, menghafal hadis, niscaya anak itu akan ingat terus sampai dia dewasa. Sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang kedua, juga dia akan mendapatkan jariah dari anak tadi karena anak itu tadi hafal. Selama anak itu hafal dan menggunakan ilmu yang dia hafal itu, maka tadi gurunya mendapatkan terus-menerus pahalanya. Masya Allah. Eh, mengalir terus. Sehingga memang yang namanya menghafal di masa kecil memang susah. Eh, tetapi kalau berhasil maka dia seperti mengukir di atas batu. Susah tetapi ketika berhasil dia akan terus terpatri. Qala Urwah Ibni Zubair. Atau sebelum kepada Urwah Ibni Zubair. Ada catatan sedikit. Eh, bagi para pembimbing-pembimbing tahfil bahwasanya kalau dikatakan oleh Abu Hurairah dan dikatakan pula oleh Hasan Al Basri rahimahullah bahwa mengukir di atas waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu atau menghafal di masa kecil seperti mengukir di atas batu artinya kuat maka hati-hati kalau ada kesalahan kesalahannya terpatri terus lama sulit untuk dihapus karena sudah terukir seperti ukiran di atas batu, kokohnya, kuatnya. Sehingga hati-hati. Jangan sampai dia itu menghafal dengan salah. Jangan sampai menghafal dengan salah. Sudah banyak contohnya. Disebutkan saya ajari orang ini dalam keadaan dia di takhusus waktu itu. A alamin ngalamin. Alamin ngalamin diulang-ulang berkali-kali sampai sekian lama. Setiap saya masuk ngajar, orang itu saya katakan, ucapkan ah, masih ngak juga. Pelajari. Besok saya akan saya tanya lagi. Dia pelajar lagi. Besoknya lagi saya tanya lagi. Masuk kelas langsung ya bulan. Ucapkan ah, ngak masih belum becus. Berhari-hari, berapa minggu. Kenapa sebabnya kira-kira? Sejak kecil dia hafal dengan Alhamdulillah Robil ngalamin Dari kecil. Dihapusnya susah. Setipnya pakai setip yang apa? Penghapusnya pakai penghapus jenis apa? Atau pakai stabil, ah, pakai tip X. Gak bisa. Sulit. Karena terpatri. Sehingga hati-hati. Jangan sampai salah ketika kecil. Nempel terus. Ada lagi yang tidak bisa menyebutkan Zai. sudah kecil setiap membaca mesti pakainya ya. Pakainya ya. Jadi kalau idza zulzilatil dia akan baca idza yulilatil ardu yilyalaha. Itu sulitnya bukan main untuk melupakan. Bagi dia nggak ada Yazid, adanya Yayid. Kenapa sejak kecil sama gurunya dibiarkan begitu sampai hafal Quran, ah, bukan hafal Quran, hafal juz amma seperti itu. Semua zainya dengan ya. Sulit untuk dirubahnya. Sehingga ya. hati Ya. Harus betul-betul teliti, jangan sampai mereka hafal sesuatu yang salah. Ya. Barakallahu fiqh. Sehingga walaupun kesalahan kecil perhatikan. Ya. Salah. Sampai anak itu hafal, walaupun sedikit tetapi mantap. Kalimat-kalimatnya, makrot-makrotnya benar.